Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersalawat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Anak raja ke Rupat Hendak memetik si bunga melur Tidak tidur menunggu Ustadz Ustadz ceramah Jangan pula tidur itulah pantun dari atu-atu tadi. شيخنا وصاحبنا أحمد صادق الأزهري من بئسة الأزهر نرحب بقلوبه في هذا المدرسة العظيمة في هذه المدرسة العظيمة نفعنا الله بغزير علمه وبحسن أدبه ولطفه وعسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه ومكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Hebatnya anak aman dua, saya bahasa Arab menganggur. Apa yang dianjurkan? Saya ucapkan selamat datang kepada Syekh Ahmad Sadiq, salah satu urusan Al-Azhar. Selamat datang, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh barakah dan tertulis dalam catatan amal kebaikan kita. Itulah lebih kurang terjemahan dari yang saya sampaikan tadi. Ladies and gentlemen, walau tulis dan tersemen. Sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah Mandua, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, suri pandai, tokoh masyarakat Yang besar tak mau gelar, yang kecil tak disebut nama Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Amin Ya Rabbal Alam Saya diundang untuk menyampaikan tausiah Memberi semangat kepada anak-anak yang akan ujian Karena biasanya orang mau ujian itu dia down Setiap ada acara-acara besar Biasanya jiwa orang tidak stabil Ada orang mau menikah itu dilarang bawa sepeda motor sendirian Takut dia galau Lalu ditabraknya lampu merah Ditabrak bis mati tidak jadi nikah Begitu juga mau ujian ini kacau balau. Yang nampak di kepalanya A, B, C, multiple choice. Kita untuk menyelamatkan dia dibuatlah tabligh akbar mengkuatkan hatinya. Tidak ada yang bisa mengkuatkan hati selain mendekatkan diri kepada Allah. Balikkan semuanya kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Kalau engkau mendekatkan diri kepada Allah, Allah menyelamatkan engkau dari dua, tekanan fisik, tekanan mental. Falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Allah. Apa balasannya? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lapar fisik, khauf non fisik. Kalau kau banyak ibadah kepada Allah, diselamatkan engkau dari tekanan fisik, diselamatkan ya engkau dari tekanan non fisik tekanan fisik yang paling luar biasa lapar itulah makanya begitu sampai di Manduani langsung dikasih lontong sayur tekanan non fisik adalah takut takut tak lulus takut gagal takut takut takut tidak ada yang bisa mengusir takut kecuali ibadah kepada Allah banyak sekarang orang takut takut takut takut akhirnya pergi ke rumah sakit jiwa konsultasi dengan psikiater pak psikiater aku ini sudah tiga malam tak bisa tidur. Kenapa? Takut nonjok. Kata si Jafar dalam hati, aku sudah seminggu tak tidur. Karena dia pun punya masalah juga. Tidak ada cara lain selain mendekatkan diri pada Allah. Bangun kalian malam, jangan lama-lama tidur. Nabi bangun jam 2 malam karena setelah isya tidur. Nanti malam habis isya tidur. Mata saya tak terbiasa tidur cepat Pak Ustaz Gimana supaya tidur cepat Nanti malam habis isya kalian makan antimo dua biji Insya Allah Ini langsung praktekkan cuma Jangan sepapan seminggu ini. Makan dua biji habis itu Itu kan obat anti mabuk Orang tidak mabuk karena tertidur Karena mabuk tak mabuk itulah dia mata tertidur itulah dia membuat tak mabuk Nah, maka dimakan tidur kalian nanti malam jam 8 tidur 9, 10, 11, 12, 1, 2 bangun tahajud setel jam 2 biji satu jam HP jadul yang satu lagi HP yang ada lagunya cari lagu-lagu yang mengingatkan pada mati saya sarankan tiga lagu yang pertama lagu dari Sulaiman orang kaya mati orang miskin mati mati yang kedua lagu bahasa umum. Mati. Yang ketiga itu lagu ibu-ibu bila Israel. Insya Allah kalau kalian dengar itu terbangun dan marah. Kalau sudah dipraktekkan nanti malam tak juga bangun, besok pagi pergi ke Jalan Sudirman, banyak toko jam di depan Ramayana, tanya mereka Pak, saya mau beli jam. Jamnya merek apa? Jam yang bisa menyipak. Bangun malam, mandi. Bagus terapi mandi malam. Kalau ada orang mengatakan mandi malam kena rematik penyakit tulang, itu setelah maghrib. Setelah maghrib sampai jam 12. pun jam 2, jam 3, jam 4 mantap mandi malam. Kami kemarin baru pulang dari Mandailing Natal. Ya. Tadi malam tablik akbar terakhir di Padang Sidempuan. Jam 10 selesai. Kami langsung berangkat. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam sampai jam 6 tadi di Jalan Duyung. Mandi Jalan Duyung, baru tablik akbar kemarin. Sehat badan, mandi malam. Ah, ini terapi mandi malam, sehat. Lalu kemudian setelah mandi malam itu Mana yang dulu dibasahi Pak Ustaz? Terserah. Kalau mandinya di kolam salto kepala duluan. Kalau mandinya di kamar mandi kaki duluan. Ada tulisan judulnya stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke tidak di tempat tidur? Kenapa stroke di kamar mandi? Karena air dingin disiramkan langsung ke kepala. Kulit kepala terkejut karena dingin, darah menyembur cepat dari otak naik ke atas tersumbat Oleh sebab itu mata siram awal dari kaki, lutut, pinggang, perut, leher, basah semua. Segar, masuk gigi. Karena malaikat terganggu dengan bau mulut yang busuk. Akan bawang, cabai, eh, jengkol, botai, ditanam jengkol sampai betunas sama-sama belajar bas. Apa tak lari setan? Malaikat pun lari. apalagi setan setan pula dekat setelah dia sampai busuk-busuk oleh sebab itu maka mandi gosok gigi bersih barulah sholat usolli sunnat dan tahajud rabbataini lillahi ta'ala bagi yang tak pakai usolli dalam hati mahal berniat al-qalb Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin المغضوب عليهم والضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان lewat ayah sama emak di depan pintu kamar tak sia-sia sekolahkan anak iman dua tahajud dia malam ditipnya dari tepi kamar Tengoknya tidur eh, Suara apa tadi? Lesbis Oleh sebab itu maka bangun mulai malam Sholat tahajud Mintalah di sujud terakhir Tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah Inna sanulqi alaika Qawlan fatila Kami akan menurunkan kepada engkau Kalimat yang sangat berat Nanti banyak ujiannya, banyak cobaannya. Tapi Nabi Muhammad tidak goyah, tidak gentar. Kenapa? Kuncinya satu, sholat malam. Itulah fondasi yang paling kuat. Ini bangunan bisa kokoh. Kenapa? Karena fondasi kuat. Tahajud berat dia. Tahajud, tahajud lawan kantukmu, lawan tidurmu, lawan malasmu. Bangun malam. Kumil laila illa qalila. Bangunlah engkau di waktu malam dekatkan diri kepada Allah. Akrabu ma al 'abdu min rabbih. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid. Waktu dia sedang sujud, perbanyaklah doa. Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di pintu Ka'bah. Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di Taman Raudhah. Kalau ada orang mengatakan paling dekat dengan Allah waktu di pintu Ka'bah, Allah tak adil. Orang kaya saja bisa berdoa di pintu Ka'bah. Bagaimana dengan orang pakai miskin susah tak ada duit? Allah Maha Adil. Paling dekat waktu sujud, di sujud terakhir sudah minta sebanyak banyak. Tapi pakai bahasa Arab. Kalau tak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh di dalam Berapa lama sujudnya? Nabi sujud datang Aisyah mencubit tangan Nabi dari balik kain. Selesai sholat Nabi tanya Aisyah, "Kenapa kau cubit tanganku tadi?" Apa jawab Aisyah? "Kusangka engkau sudah sakratul maut ya Rasulullah." Saking lamanya sujud minta, "Ya Allah, luruskanlah aku dari mandua, ini tak tahan aku lama-lama di situ ya Allah." Waduh, Bukan aku benci gurunya, bukan aku benci kampusnya, bukan aku benci sekolahnya, tapi karena aku ingin melanjutkan kuliah supaya aku bisa menjadi orang kembali ke Pekanbaru Riau, merubah Riau menjadi baldatun thayyibatun wa rahmatun. Akhirnya baliklah anak yang lulus tadi menjadi camat. Mantap, Pak Camat kita taman aliyah. Pak Camat, nih tamat aliyah di mana? Assalam Solo balik jadi zaman. Jadi jangan kalian sangka taman alia jadi ustad Banyak orang tak mau jadi ustad Tak mau lah jadi ustad jadi ustaz somat kurus gitu. Jadi bisa jadi apa saja. Bapak Kanwil Kementerian Agama. Pak Kanwil itu taman alia. Ya. Pergi kalian ke kantor Kanwil, Provinsi Riau, depan Polda, banyak saja. Pak Ahmad Supardi. Itu taman alia. Ya. Di mana? Alia, ya, madrasah alia. Pondok Pesantren Al Mustafawiyah Purbabaru. Saya semalam dari sana Santrinya sekarang 12 ribu orang. Yang kami mengolipah ruah, semuanya. 12 ribu orang itu semuanya mau salaman. Berapa jam baru selesai? Merasa di Purba dari Padang Selingkuhan 4 jam lagi di sana Kabupaten Madinah bukan Madinah Munawarah Mandailing Natal Ustaz Dr. Zulfadli dia pegawai di kantor kanwil Kementerian Agama tamat hadiah juga Mana aliyah manpeka padang panjang. Jadi kami ini anak-anak aliyah semua kecuali saya. Saya tidak tamat aliyah swasta negeri, saya mas. Mas orang Jawa. Madrasah aliyah swasta. Nurul Falah, Air Molek, Indra Giri dulu, tamat eh, dari aliyah, lalu kemudian ikut tes. Banyak ceritanya. Nah, oleh sebab itu menjadi anak-anak yang tamat aliyahnya luar biasa, tapi dengan syarat lurus kalian ini dekatkan diri pada Allah. Tapi habis tahajud jangan tidur. Ya habis tahajud tidur besok ujian tak dapat. Salah kan Ustaz? Kata Ustaz tu kalau tahajud dapat, aku lah salat tahajud tak dapat. Tambah zaman mana dapat? Dibaca lah buku itu, dihafal baik-baik. Kami sama Ustaz terlepas di belajar di Mesir dulu. Oh, potong panting, tentang pukang, tunggang langgang. Al Azhar tuh kejam. Mata kuliah 14 satu hafalan Quran dua juz empat tahun lapan juz dua juz dua juz dua juz dua juz lapan juz balik ke pekan baru masuk ke toko roti hilang dua juz penjaga toko tu roknya pendek lalu kemudian Oh, mata kuliah 13 13 tuh tebal-tebal diktatnya 300 halaman 400 halaman saya termasuk tak pandai baca kitab karena bukan taman aliyah yang negeri bukan pula taman aliyah program khusus macam Ustaz Zulbandi saya taman aliyah swasta dikasih baris itu macam Quran takut salah setelah dibarisi dikasih baris penting tak penting penting tak penting penting tak penting penting tak penting yang penting diringkas kulasok kertas nah dihafal lagi hafal hafal kalau sudah mau ujian, dua bulan menjelang ujian, beli selasiban, TV itu ditutup pakai selasiban. Tetap hidup kan, tonton dari balik-balik selasiban. Itulah ya, kami Kalau tak lulus tiga mata kuliah di Al-Azhar, kurang beasiswa lima persen. Kami dapat beasiswa sama Ustaz Turbandi angkatan 1998. Kalau tidak naik tingkat dua tahun, putus beasiswa 50 persen. Tiga tahun tak naik tingkat, deku. Yusuf dari asrama, tak dapat beasiswa, tak dapat tiket pulang, siap-siap pulang beli rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Setelah lulus tinggalnya LC, lagi cemas. Cemas saja bawaan di Al Azhar. Nah, oleh sebab itu kalian tinggal di Indonesia, gurunya orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, maka ini ringan insya Allah. Saya ceritakan yang berat-berat biar supaya terasa ringan beban kalian. Jangan kalian sangka aku yang paling pulang sampai-sampai mau ujian tak makan. Jangan sampai tak makan. Kalau kalian tak makan, masuk ke ruang ujian, jawaban tak dapat, turun bunyi Oh. Pagi itu makan dulu, jangan banyak-banyak makan. Karena kata pepatah orang Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata makan secukupnya aja lontong sepiring nasi uduk sepiring ayam kaki bukan kuat lalu berangkat langkahkan kaki Bismillahirrahmanirrahim la haula wala dah, illa billah masuk ke dalam ruangan ada pengawas salam Assalamualaikum Pak sehat kabar salami dia kalau sama-sama laki-laki yang perempuan yang buatkan salami nah, itu semua habis itu kalian pun yakinkan diri Rabbi syrahli sodri lapangkan dadaku wa yasirli amri mudahkan urusanku oh nah, itulah kalau grogi hilang deh kan wa 'uqdatan min lisani yafqahu qawli setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan kirimkan ilham datang jawaban-jawaban-jawaban tapi dengan syarat ada usaha dan ikhtiar membaca yang baik membuat ringkasan hidup ini jangan terlalu ditakuti tapi jangan pula terlalu berani Berani hidup artinya life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Berani muda berarti resikonya tua. Berani cantik berarti resikonya lapuk, keriput, busuk. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jelas, apa ditakutkan? Ini banyak anak-anak muda bawaannya takut hidup, cemas sewa, buka pucat. Kenapa kau? Masih kalau ini Pak Ustaz, takut aja menjalani hidup. Mati aja lah apa hidup lama-lama? Kalau belum masanya gimana Pak Ustaz? Pas lewat jenazah ikut. Lewat peti jenazah, ampun ah, misi, Pak, Pak, Pak, Pak, boleh saya ikut? nama ah, masuklah. Dalam. Tak ada gunanya orang takut nih dong. Takut kita sudah habis. Tak ada lagi rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak takut, tak sedih. Semuanya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ikut peraturan lalu lintas. Jangan keluar dari sini pulang masuk lampu merah depan kantor guru. Tanya, kenapa kau lewat? Aku udah tak ada rasa takut lagi. Gitu. Tetap pakai helm, yakinkan dulu bunyi klik baru jalan. Ambil dompet, tengok dulu mana STNK BPKB. Jangan ini dijadikan alasan nanti tak pakai urus-urus surat-surat menyurat. Kenapa Ustaz pesankan ini? Saya tertangkap, sim saya mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian selamat ujian ini, lulus kalian terserah mau masuk mana. Mau masuk ITW, silakan. Mau masuk IPB, silakan. Mau masuk Institut Teknologi Surabaya ITS, silakan. Mau masuk ke UGM Universitas Gajah Mada, silakan. Aku tak khawatir sedikit pun melepas kalian. Kenapa? Di mansaju kalian sudah padat semuanya insyaallah. Saya mau ngetes aja masih masih konsepnya berbeda karena nggak ada guys saya bilang di satu masih dia dia main terserah lah bosan mungkin begitu man dua nah, dia masih konsep ceramah saya nah di sini kalian sudah ditempa akidahnya mantap ibadahnya mantap akhlaknya baik akidahnya tak lagi percaya kepada horoskop ini masih ada orang zaman sekarang membatalkan pertunangan membatalkan pertunangan kita. Kenapa? Bintang kita urus kambing, sedangkan kau pisces ikan. Nampaknya kambing sama ikan tak ada kecocokan. Jadi kau mau mencari apa? Aku mau mencari yang lebih hebat daripada ikan. Apa dia? Leo. Leo itu singa. Ah, mati itu kamu singa. Oleh sebab itu jangan lagi percaya percaya. Kazabal munaz walau sonakun. Oleh sebab itu jangan lagi percaya-percaya kepada itu. mau tang potente, pede aja kemana-mana. Rupanya dibuka dompet ada kris kecil yang diambil dari bawah pokok buah. Itu pokoknya. Ah, izin segala jin hantu segala hantu datanglah, datanglah, datang kuis kecil ah di kantongi kuat rupanya percaya sama jin sama hantu sama setan di dalam tanah susternya ngesot nyeblorong, Sudah bolong, berat kuda hantu Cina semuanya dibawa masuk sampai akhirnya suatu hari masuk rumah sakit. Kenapa? Rupanya lupa patah keris cucuk Jangan bersandar kepada makhluk, jangan bersandar kepada orang, bersandar kepada harta kecewa, bersandar kepada kuasa binasa, bersandar kepada apapun akan menghilangkan kekuasaan. Bersandarlah kepada dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa Akidah anak mandua mantap ibadahnya apa lagi kori dari suaranya Masya Allah Masya Allah dapat mertua mana yang tak senang dapat mertua? Kenapa Ustaz bilang mertua Kenapa Ustaz tak bilang orang tua Orang tua biasa Orang tua punya anak begitu biasa Yang luar biasa itu mertua Karena tiba-tiba dapatnya itu macam Luar biasa Untung anak saya laki-laki Perempuan kasih pinang Saya pinang dia keinginan dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya mantap, akidahnya mantap, akhlaknya pula mantap. Anak mandua tidak akan ketemu gonceng-gonceng di jalan. Kenapa? Sedang di sekolah mereka saja ada guru, padahal ada guru dipasang tembok berlin di antara kita. Tidak boleh usah laki-laki sama perempuan. Di sini laki-laki semua, di sini perempuan semua. Kenapa ada pula laki-laki di sini? Tanggal ini uh, Dewan Pers Nasional. Mereka ini eh, laki-laki uh, pengamat wanita. Kalau sampai laki-laki pengamat laki-laki kan LGBT itu komplain. Alhamdulillah, Alhamdulillah iman gua ini selamat akidah anak-anak kita. Amin. Selamat ibadahnya. Kenapa selamat ibadahnya? Sholatnya berjamaah terus. Bahkan mereka ini adalah pejuang-pejuang subuh. Pejuang subuh. Subuh tak ada lupa. Sami zuhur Kami zuhur di kampus pak, di kampus mas dua. Oh mantap, senangnya hati orang tua. Maka dimanapun kalian keluar, kuliah kami tak khawatir karena kalian sudah dididik dibina di sini. Lalu kemudian nanti 2028 sekarang 2018 2028 tiba-tiba HP Ustaz Somad berdering Assalamualaikum Waalaikumsalam kami anak mandua mau adakan reuni akbar Ustaz Somad Ustaz dulu pernah ceramah waktu kami pas mau ujian Itulah membuat kami semangat Akhirnya sekarang kami ingat lagi Ustaz kami ingin buat reuni akbar Mantap Tapi kami mau meyakinkan ini memang Ustaz Somad kan Ya masih hidup Ustaz Masih lah Aku ragu aku mati 2028 Umur saya 2028 Sekarang 27 tidak bohong, tidak dusta. Kemarin ada jamaah ngajak foto, selfie Ustaz, selfie pas saya tengok HP-nya 27 tahun. Tapi apa merek HP ini? Kok tahu dia umur saya? Rupanya HP Samsung terbaik. Mahal. Ngidupkannya tak perlu main pencet. Hidup. Hidup. Jelas. Akhirnya 2028 tempatnya sama, lokasinya sama, waktunya sama, harinya sama. Tertulis di depan reuni Akbar alumni Mandua, penceramah Abdul Somad LCFA. Wah, malah menengok. Itu siapa yang pakai jas pakai dasi dari tadi? Itulah calon anggota legislatif kita Pak Ustaz. Hmm, dari Mandua, ya. Makanya dari tadi dia nyebar eh, poster terus kan.